Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menyatakan adapun orang yang berharap berangan-angan mendapatkan pengampunan daripada Allah dan dia berharap dia akan masuk surga tanpa beramal kebaikan tanpa mengerjakan perbuatan taat dan dia tetap menjalankan maksiat fahuwa humqun wa ghururun maka itu adalah sebuah bentuk kebodohan dan bentuk sebuah bukti bahwasanya dia itu orang yang tertipu daripada tipu daya syaitan dikatakan orang yang semacam itu dia telah membantu syaitan dengan cara dia menerima tipu dayanya syaitan tersebut. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina." Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai penolong min dunillahi tanpa Allah, faqad khasira khusrana mubina. Maka dia itu setelah rugi serugi-ruginya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma syaitanu illa ghurura ya'iduhum syaitan memberikan janji-janji palsu kepada mereka wa yumanihim memberikan angan-angan kepada mereka wa ma syaitanu illa ghurura dan tidaklah setan itu memberikan janji-janji melainkan itu semua hanyalah tipu daya belaka nah kesimpulannya setelah ini Kata Habib Abdullah bin Alwil Al-Haddad bahwasanya barang siapa yang menyangka dirinya itu berbuat dosa kemudian tidak bertobat kepada Allah dan dia menganggap Allah sudah ngampuni dia ini termasuk orang yang tertipu dengan tipu-tipu dayanya syaitan begitu juga orang yang berbuat dosa nggak bertobat sama Allah tapi dia juga tidak bersemangat dalam berbuat taat dan malah sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan dia malah menyangka bahwasanya Allah itu memuliakan dia dan akan memberikan dia derajat yang tinggi di surga ma'al muhsinin bersama orang-orang yang telah berbuat baik fahuwal mutamannil maghrur maka ini adalah orang yang berangan-angan dan orang yang tertipu daripada tipu dayanya syaitan al-ajiz al-ahmak orang yang lemah dan orang yang bodoh kalau jahil itu bisa dikatakan nggak tahu atau bodoh tapi kalau ahmak itu ya mbah baik goblok misalkan. Jadi sangat goblok sekali. Kenapa? Sama dengan orang misalkan dia nggak nggak nanam, nggak nanam di sawah tapi berharap panen. Ya gila berarti. Ya ini orang yang ahmak. Nggak berbuat taat, nggak bertobat kepada Allah, terus menerus berbuat dosa, tapi menyangka dirinya itu bakal masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asau bima amilu. Allah itu akan membalas semua orang yang berbuat kesalahan sebagaimana yang dia perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna dan Allah membalas orang-orang yang ahsanu berbuat kebaikan bil husna dengan kebaikan ada yang menafsiri bil husna yang dimaksud di sini adalah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan surga kesimpulannya bahwasanya orang yang tertipu adalah tipe orang yang dia terus-menerus lupa sama Allah berbuat dosa terus-menerus akan tetapi dia menyangka dirinya punya tingkatan atau punya derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahibu Zubat Imam Ibn Ruslan menyatakan dalam kitab Zubatnya, "Wa may yakunu 'arifan bi rabbih tasawwara min qurbihi." Orang-orang yang betul-betul kenal dengan Tuhannya Allah, maka dia itu mendekatkan diri kepada Allah tapi tergambar seakan-akan dia itu jauh daripada Allah. Jadi orang yang betul sama Allah itu mendekatkan diri sama Allah terus tapi dia itu merasa dirinya itu orang yang penuh dengan dosa katakan ada sahabat Nabi yang termasuk al mubashiri nabil jannah sahabat Nabi ada yang termasuk orang-orang yang dikasih kabar gembira bakal masuk surga wakanu ala ghayatin minal khauf katakan mereka itu yang sudah dijamin masuk surga itu kalau diselidiki sama para ulama kegiatannya sehari-hari mereka full hidupnya isinya cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abu, Abu Bakar pernah ditanya, hey, Imam, engkau bakal masuk surga. Kenapa kok engkau masih setakut ini kepada Allah?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku takut kalau syarat masuk surga itu nanti dicabut daripada aku." Begitu juga generasi setelahnya. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau sholat sunnahnya sehari cuma seribu rakaat. Enggak cuma itu, setiap hari di akhir malam bawa beras bagi ke rumah orang-orang fakir miskin. Jadi sampai saat itu di kota Madinah, tempat Sayyidina Ali Zainal Abidin tinggal, itu kota yang paling dipuji. Kenapa? Enggak ada pengemisnya. Setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, banyak pengemisnya. Setiap hari ditanggung kehidupannya. Kirimi beras, gula, semuanya. Beliau ketika haji Sayyidina Ali Zainal Abidin ini semua orang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu ya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin diam gak berani jawab. Ketika didekati ternyata tubuhnya gemetar. Kemudian ditanya sama para muridnya, "Hei Imam, kenapa engkau gak ikut talbiyah?" Aku takut kalau aku sampai mengatakan labbaik Allahumma labbaik bakal turun jawaban dari langit la baik wala sa'daik. Enggak ada panggilan untuk kamu dan tidak ada keberuntungan untuk kamu. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berikutnya generasi yang setelahnya, para ulama mereka semuanya memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau telah menyatakan laukana lidzambi rihun fala agdiru fala ahadun ayat nuwa minni minnat minnat nirihi likathrati dzunubi kalau memang orang itu setiap berbuat dosa terus ada baunya maka enggak ada satu orang pun yang bisa dekat sama aku karena busuknya bauku disebabkan banyaknya dosaku kepada Allah begitu juga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad al Habsi. beliau ketika ziarah ke tempatnya Fakih Muqaddam ziarah ke sana cuma sebentar langsung menyingkir Murid-muridnya kaget semua. Hei imam, kenapa kok cuma sebentar ziarahnya? Aku takut yang ada di kubur itu terganggu karena banyaknya dosa yang menempel pada diriku. Ini semua orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa takut kepada Allah sampai seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana dengan kita? Sudahkah kita ini takut kepada Allah apa belum? Kalau kita nggak takut kepada Allah, terus-menerus maksiat dan nyangka kita bakal masuk surga, wal iyadzubillah. Memang orang itu kalau maksiat kemudian bertobat diampuni. Tapi kalau orang maksiat bertobat dengan bayangan mengulangi lagi, berarti dia dengan taubatnya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagi kita yang banyak dosa seperti ini, apabila di hati kita itu masih ada penyesalan ketika kita berbuat dosa, maka itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah masih cinta kepada kita. Kalau kita tuh memang nggak kuat untuk menahan hawa nafsu sampai akhirnya sering lupa sama Allah, sering maksiat kepada Allah. Kemudian di hati kita ini ada satu titik aja rasa penyesalan, kita merasa bersalah, kita tahu kalau diri kita ini hina, kita nggak nganggap diri kita ini baik, itu berarti masih ada cahaya iman dalam hati kita, masih ada harapan untuk diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahaya banyak dosanya banyak maksiatnya banyak lupanya sama Allah tapi nganggep dirinya itu orang yang mulia bahkan terkadang ngaku dirinya itu wali ini orang-orang yang bahaya gak ada penyesalan sedikit pun dalam maksiatnya mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat yang semacam ini insya Allah mungkin cukup ini dari saya walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh